Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan Wa najatan fid dunya wal akhirah Wa bisanadil mutasil ila al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Fi kitabihi nuzhatin nazar ila qawlihi fa in khaffad daftu ay qalla ila akhir dengan sanad yang tersambung kepada Al-Hafidh Al-Imam ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar sampai dengan ucapan beliau itu dalam pembahasan bab baru itu bab tentang hadis hasan fa in khaffa ad ay qalla Nah, dalam pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan baru setelah sebelumnya pertemuan sebelumnya kita selesai membahas tentang bab hadis sahih. Pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan baru bab baru tentang hadis hasan. Nah, beliau Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Nuzhatun Nazar Beliau mengatakan fa'in khoffa. Nah, di sini beliau mulai menjelaskan perbedaan antara syaratnya hadis sahih dengan syarat hadisnya hasan atau menjelaskan definisi perbedaan definisi antara hadis sahih dengan hadis hasan. Nah, beliau mengatakan fa'in khoffa maka jika sedikit atau ringan atau kecil nanti beliau akan membahas juga maksudnya khofa ini apa doftu kedobitan atau kejelian seorang perawi nah ringan atau sempurnanya dobat kedobitan atau kejelian suatu perawi ini mu'tabarnya atau tolak ukurnya adalah dilihat dari jumlah kesalahan berbanding dengan jumlah hadis yang dihafal oleh seorang perawi. Nah, ketika seorang perawi memiliki hafalan beberapa hadis, kemudian jumlah kesalahannya kecil atau bahkan nyaris tidak ada, maka dobitannya ini dikatakan sebagai tamob dobet atau dobitnya nyaris sempurna. Nah, begitu pula ketika kesalahannya semakin bertambah, semakin bertambah berbanding dengan jumlah hadis yang dihafalnya, maka semakin turun kualitas kedobitan atau kejeliannya. Nah, di sini yang disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ini mengatakan beliau mengatakan fa in maka jika ringan sedikit apa qadhaftu kejelian kedobitan seorang perawi artinya apa? Berarti jumlah kesalahannya, jumlah kekeliruannya ini lebih besar berbanding dengan jumlah hadis yang ia hafalkan. Berbeda dengan perawi hadis yang dobet, yang kedobitannya atau kejeliannya nyaris sempurna. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan perbedaan dobitnya perawi hadis yang sahih dengan perawi hadis yang hasan. Fa in maka jika ringan atau sedikit atau kecil apa abdobtu kejelian kedobitan seorang perawi. Nah, yang dimaksud dengan khaffa di sini nah beliau hendak menjelaskan secara lugawi, secara lugah. Khaffa di sini ai maksudnya qalla sedikit. Nah, sedikit uh, kedobitannya yukolu dikatakan nah ini maksudnya secara bahasa beliau menjelaskan yukol dikatakan khofa sedikit siapa al qaumu qaum khufufan sungguh sedikit sebagai masdarnya nah maksudnya ini adalah kolu mereka jumlahnya sedikit kaum tersebut jumlahnya sedikit nah jadi khofa ini bermakna kolak Nah ini beliau al hafid Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani hendak menjelaskan makna khofa di sini yaitu makna khofa secara bahasa yang artinya maksudnya sama dengan kolla. Nah ketika seorang perawi khofa yaitu sedikit atau ringan kobobitannya, nah wal muradu yang dimaksud dan yang dimaksud yang dimaksud dari sedikitnya atau ringannya Koblobitan kejelian seorang perawi yang di beliau katakan sebelumnya tadi ini yati syuruti disertai dengan sisa syarat-syarat yang telah terdahulu dijelaskan di bab sebelumnya fi hadis sahihi di dalam definisi hadis sahih. Nah, ketika beliau mengatakan fa'in in khaffal ini maksudnya apa? Maksudnya al muradu yang dimaksudnya adalah ketika seorang perawi kedobitannya ringan, tidak nyaris sempurna, tidak sempurna sebagaimana para perawi hadis sahih, ini maksudnya lah disertai dengan syarat-syarat hadis eh, syarat-syarat so, eh, hadis sahih, syarat-syarat yang telah terdahulu di dalam pembahasan hadis sahih. Yaitu apa? Yaitu adalah kemudian ittisalus sanad, kemudian ada mulailah, ada musyuzud Nah ini, jadi empat uh, syarat yang telah dijelaskan di hadis sohi Nah, ketika beliau mengatakan ketika ada suatu hadis yang mana perawinya salah satu perawinya atau beberapa perawinya ada yang kelobitannya ringan sedikit disertai empat syarat yang telah disebutkan di hadis sohi itilus uh, itil, uh, eh, itisalus kemudian uh, adalah kemudian ada mulailah ada musyudud nah fahuwa nah ini fahuwa maka khobar tersebut hadis tersebut yang mana perawinya salah satu perawinya atau beberapa perawinya ada yang kadar kedobitannya rendah disertai terpenuhinya empat syarat yang telah dijelaskan di hadis sahih sebelumnya maka hadis tersebut khobar tersebut adalah al hasanu hadis hasan lidatihi nah inilah definisi maksud dari hasan lidatihi nah ketika ada suatu khobar kemudian terpenuhi lima syarat yaitu adalah bobat ittisalu sanad ada mul'illah, ada musyudud. nah ketika lima syarat terpenuhi kemudian dilihat untuk masalah bobitnya atau e, kejeliannya ternyata kejeliannya atau bobitnya ini rendah rendah di bawah dobitnya para perawi hadis sohi yang mana perawi perawi hadis sohi ini dobitnya adalah tam sempurna nah untuk pembahasan atau hadis ini perawi hadisnya ini dobitnya ini rendah khofa maka hadis ini atau ini adalah termasuk khobar yang hasan lidatihi. Nah inilah perbedaan antara hadis hasan, hadis hasan dengan hadis sohi. Lebih khususnya lah hadis hasan lidatihi dengan hadis sohi lidatihi. Nah ini perbedaannya. Perbedaannya apa? Hanya di dalam masalah bobot saja. Adapun syarat-syarat di antara lima syarat hadis sohi ini semuanya terpenuhi. Yang berbeda adalah hanya satu syarat saja, yaitu syarat kedobitan, kejelian perawinya saja. Untuk syarat adalah, ini sama antara hadis hasan dengan hadis sohi. Kemudian juga ittisalus sanad sama antara hadis yang sohi dengan hasan. Kemudian untuk ada mulailah ada musyudud. Nah, ada musyad ini pun sama antara hadis sohi dengan hadis hasan. Semuanya terpenuhi. Yang berbeda adalah masalah dobit saja Perbedaannya, untuk hadis sohi, para perawinya, bobetnya adalah tam, nyaris sempurna. Namun untuk hadis hasan, perawinya adalah khofa, khofal dobet yaitu ringan atau sedikit kedobitannya, di bawah tingkatan kedobitan para perawi hadis sohi. Nah inilah perbedaan definisi atau syarat antara hadis sohi dengan hadis hasan. Nah, Nah, ini disebutkan bahwa Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menjelaskan khofa ini secara lugawi yaitu khofa bimakna qalla. Nah, ini maksud dari beliau, ini maksudnya adalah ka'anil khiffah ustu'milat fil kaifiyati wal kamiyah. Nah, maksudnya beliau mem menjelaskan secara bahas eh, secara bahasa secara lugawi maksud dari khofa bima ya beliau hendak memberikan isyarat seakan-akan beliau hendak memberikan isyarat penjelasan bahwa kata-kata khifa khofa ini bisa digunakan untuk pembahasan baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi khofa ini tidak melulu bicara atau digunakan untuk masalah kuantitas saja tidak tapi juga masalah kualitas. Nah, dalam hal ini adalah masalah kodobitan. Dobit ini suatu hal yang tidak bisa dihitung, tapi ini men, e, maksudnya kategori kualitas, yaitu e, kaifiyah. Maksudnya adalah kaifiyah. Nah, maksudnya beliau Al-Hafidh Nahir Aswan ini hendak menjelaskan bahwa kata-kata khifah atau khofah ini selain bisa digunakan untuk merujuk atau penggunaan istilah untuk sesuatu yang bisa dihitung juga bisa digunakan untuk istilah sesuatu yang berkaitan dengan kualitas. Dalam hal ini adalah masalah qallabita. Nah ini maksud dari beliau ketika menjelaskan khofa bi mana qalla. Nah kembali ke pembahasan tadi sebelumnya. Nah Al-Hafidz Hajar Asqalani rahimahullahu taala di sini hendak menjelaskan bahwa perbedaan syarat atau definisi antara hadis sahih dengan hadis salah masalah kelobitan saja. Adapun semua syarat yang lainnya yang empat ini sama antara hadis sahih dengan hadis hasan. Nah, definisi hadis hasan kesimpulannya adalah apabila ada sebuah hadis yang mana perawinya perawi yang adil, tersambung sanatnya, tidak ada illah, tidak ada syad, kejanggalan, kemudian kualitas kelobitannya rendah, ringan, sedikit di bawah kualitas kedobitan perawi yang had, uh, eh, perawi hadis sohi yang sempurna yang nyaris sempurna kedobitannya maka itu adalah hadis yang hasan lidatihi nah inilah syarat-syarat atau definisi dari hasan lidatihi nah ketika dikatakan hasan lidatihi maksudnya apa hadis tersebut hasan dinilai hasan secara zatnya secara faktor internalnya bahwa hadis tersebut dikatakan dikategorikan termasuk hadis yang hasan secara faktor internalnya bukan dari faktor eksternal tidak ada faktor yang dari luar tidak tapi secara penilaian faktor internal hadis tersebut masuk hadis yang hasan makanya dikenakan istilah hasan lidatihi nah kemudian la li syai'in kharijin nah al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani hendak membedakan antara hadis hasan lidatihi dengan hadis hasan ligoirihi. Nah, beliau ketika mengatakan bahwa hadis sebut adalah hadis yang hasan lidatihi, ini maksudnya hasan secara zatnya, secara faktor internal bahwa hadis adalah hadis yang hasan. La li syai'in kharijin, bukan karena faktor luar, bukan karena faktor eksternal. Nah, ada hadis hasan lidatihi adalah hadis yang mana hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang hasan karena faktor internal bukan karena faktor eksternal. Nah, kemudian apa sebutannya untuk sebuah hadis yang dikategorikan dinilai sebagai hadis yang hasan namun karena faktor eksternal. Nah, beliau mengatakan wahwa dan ia hadis hasan karena faktor eksternal itu alladhi yang yakunu ada apa husnuhu kehasanannya, kebaikannya, kebagusannya hadis tersebut, hasannya hadis tersebut ini bisa babil bisa babil i'tidadi disebabkan karena ada faktor penguat. Nah, inilah perbedaan antara hadis hasan lidatihi dengan hadis hasan ligoirihi. Untuk hasan lidatihi, ya hasan karena faktor internal, karena zatnya. Sedangkan untuk hadis hasan sebuah hadis yang dinilai sebagai hadis hasan karena ada faktor luar eksternal ini sebutnya adalah hasan li rihi karena ada faktor penguat bisa babil i'tidad karena ada faktor eksternal yang memperkuat hadis tersebut nah contohnya nahwu hadisil masturi seperti hadis mastur nah untuk hadis yang disebut atau dinilai sebagai hadis hasan karena faktor eksternal, ini sebutnya adalah hadis hasan ligoirihi. Ya hasan karena ligoirihi, karena sebab lainnya. Karena sebab lainnya, karena faktor eksternal, karena ada faktor penguat dari luar. Nah, contohnya beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan contoh, contohnya adalah hadis Al-Mastur. Apa itu hadis al-mastur? Hadis al-mastur adalah rawi alladhi lam yatahaqqaq adalatuhu wala jarhuh. Jadi sebuah hadis yang mana di antara perawinya ada perawi yang tidak bisa dipastikan jar wa ta'dilnya. Nah, hadis yang mana di antara perawinya ada seorang perawi atau berapa perawi yang mana belum diketahui pasti jar wa ta'dilnya. Jar wa ta'dil dari para nuqad, imam e, a'immah. Nah, ketika ada seorang perawi yang mana salah satu perawinya ini belum bisa dipastikan ada jar wa ta'dilnya dari para a'immah, maka hadis tersebut adalah sebutnya hadis yang mastur. Atau bisa juga hadis tersebut atau perawi tersebut ada jarwa ta'dil dari para a'immah. Namun karena adanya ikhtilaf a'immah mengenai jarwa ta'dil terhadap perawi tersebut, kemudian tidak bisa ditarjih, tidak bisa merojihkan kualitas jarwa ta'dilnya perawi tersebut. Ada jarwa ta'dil tapi tidak bisa dirojihkan mana lebih kuat jarhnya, jarhnya atau ta'dilnya. Nah, hadis tersebut pun dikategorikan sebagai hadis yang mastur karena perawinya mastur, tertutup, tidak diketahui jar wa ta'dilnya. Nah, contohnya yang diberikan contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Asqalani adalah apabila ada hadis mastur, nah ini beliau memberikan contoh untuk jenis atau contoh dari hadis Hasan Ligorhi, sebuah hadis yang mastur. Kemudian Ida ta'addadat ketika berbilang apa turu kuhu jalurnya, beberapa jalurnya hadis. Nah, beliau memberikan contoh untuk hadis Hasan Ligorihi, yaitu contohnya adalah hadis yang mastur, kemudian ketika jalur hadisnya ini berbilang, banyak jalur hadisnya, tidak hanya satu, berbilang. Ada dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ketika ada sebuah hadis yang perawinya mastur, tidak diketahui jar ta'dilnya, kemudian ternyata setelah dilihat diteliti ada jalur yang lain, turuk yang lain, jalur sanad yang lain, nah maka berubah hadis master tersebut yang sejatinya adalah termasuk hadis do'aib, karena di diperkuat faktor eksternal dari jalur yang lain, maka ia naik derajat jadi hasan di goirihi. Nah inilah contoh yang diberikan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, sebagai faidah tadi disebutkan bahwa hadis masdur atau perawi masdur adalah perawi atau hadis yang mana salah satu perawinya atau beberapa perawinya ada perawi yang mana tidak diketahui secara pasti jarwa takdirnya. ta'dilnya. Ini sebutnya adalah masdur. Nah, untuk sebuah hadis atau perawi yang disebut, tidak disebutkan namanya ketika ada hadis yang mana salah satu perawinya atau berapa perawinya ada yang tidak disebutkan namanya misalkan hadasana rojulun atau hadasana uh, eh, hadasatna imro'atun nah ini hanya sebutkan rojulun imro'atun tapi dia disebutkan tidak disebutkan tidak sebut namanya siapa hanya sebutkan rojulun maka itu adalah hadis yang mubaham atau rawi yang mubaham, tidak diketahui namanya. Kemudian apabila disebutkan namanya tapi tidak dipa bisa dipastikan siapa yang dimaksud nama dari perawi ini. Jadi ada mutamiz. Ketika disebutkan ada perawi, disebutkan namanya. Contohnya adalah Zaid atau Amr atau Ali atau Muhammad. Namun tidak dijelaskan ini Muhammad yang mana, Ali yang mana ada mutamiz tidak bisa disebutkan tamiznya perbedaannya dengan yang lain perawi yang lain maka rawi tersebut adalah perawi yang muhmal nah ini disebutkan namanya tapi tidak bisa dipastikan perbedaannya siapa yang dimaksud dengan nama ini siapa Muhammad perawi ini Muhammad yang mana maka rawi ini disebut sebetulnya adalah rawi yang muhmal nah kemudian ketika disebutkan namanya kemudian juga ternyata ada tamiz bisa dibedakan Muhammad yang mana atau rawi yang bernama Ali yang mana. Namun rawi yang disebutkan namanya ini kemudian ada perbedaan, ada tamyiz, ada keistimewaan, ada perbedaan perawi yang lain. Misalkan Muhammad uh, eh, Aines uh, eh, Naisaburi dan sebagainya contohnya. Namun ia tidak diriwayatkan oleh murid-muridnya, tidak dikenal diriwayatkan oleh muridnya kecuali hanya satu orang saja. Nah, maka ia adalah perawi yang majhul. Nah, ini. Jadi perawi yang mana dikenal namanya, disebutkan namanya, kemudian ada tamiz, dibedakan yang dimaksudkan adalah Muhammad An-Naisaburi contohnya, namun ia tidak diriwayatkan kecuali hanya satu orang saja, maka ia termasuk perawi yang majhul. Nah, untuk mastur, kembali ke masalah contoh masalah, yaitu sebuah hadis yang mana perawinya atau perawinya adalah seorang yang disebut namanya, dikenal perbedaannya, tamiznya, Kemudian ia diriwayatkan lebih dari satu orang. Nah, namun ia tidak bisa dipastikan jarwa ta'dilnya. Nah, inilah disebut dengan perawi yang mastur. Nah, makanya al hafid Ibnu Hajar Asfalani ini memberikan contoh. Contoh untuk Hasan Ligori, yaitu sebuah hadis yang mastur, perawinya mastur. Nah, ketika aslinya hadis mastur adalah hadis yang do'ib hadis yang lemah karena perawinya masur tidak diketahui jarwa ta'dilnya. Namun ketika ada jalur lain diperkuat faktor eksternal, ada penguat dari jalur yang lain, jalur sanad yang lain maka naik derajat. Yang mana asalnya dhaif jadi hasan di goirihi. Nah inilah yang dimaksudkan dengan uh, oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, sebagai tambahan faidah untuk sebuah hadis naik derajat dari misalkan dhaif masuk ke tingkat hasan ligorehi atau uh, hasan lidatihi naik derajat menjadi sahih ligorehi ini harus memenuhi beberapa syarat diterangkan al-mu'tabar ini yang pertama adalah ayati al-isnadu min wajhin musawiyan au ahsan min al-hadisil awal syarat pertama adalah bahwa sanad hadis tersebut apabila ada satu jalur, maka sanad hadis yang penguat tersebut harus sama derajatnya atau lebih baik daripada hadis yang pertama. Inilah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna sanadul hadithi laisa dhaifan jidda Nah, sanad hadis tersebut yang kedua yang penguat yang faktor eksternal ini tidak boleh statusnya adalah doaip yang sangat dhaif, doaip yang sangat parah, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika sanad ya hadis penguat yang kedua ini do'aib ini bisa memperkuat untuk hadis yang pertama. Nah, inilah syarat yang disebutkan oleh beberapa ulama ketika sebuah hadis do'aib bisa naik tingkat jadi hadis hasan ligorihi atau hadis yang uh, hasan lidatihi naik jadi sohih ligorihi. Nah, ini contohnya. Nah, itu apa yang disinggung oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah untuk membedakan antara hadis hasan lidatihi dengan hasan ligoirihi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala melanjutkan. Nah, beliau setelah selesai membahas hadis hasan, hasan lidatihi, hasan ligorihi, nah beliau melanjutkan membahas tentang hadis dhaif. Wa dan keluar tiba bakil awsafi dengan syarat sifat-sifat yang lain sifat-sifat yang lain ini maksudnya adalah tadi e, pertama adalah kemudian dobet kemudian ittisalu kemudian ada mulailah kemudian ada musyudul nah lima syarat yang telah disebutkan di pembahasan hadis sohi maupun hadis hasan nah ketika ada suatu hadis yang keluar tidak memenuhi syarat lima syarat ini, maka ia adalah apa ad hadis dhaif. Nah, keluar dari kategori atau terpenuhinya lima syarat yang telah kita bahas di pembahasan hadis sahih dan hadis hasan, maka hadis tersebut adalah termasuk kategori hadis yang dhaif. Nah, inilah definisi dari hadis dhaif. Yaitu hadis doa adalah suatu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sohi maupun hadis hasan. Nah ini tidak memenuhi syarat apa? Lima syarat yang telah sebutkan sebelumnya. Lima syarat yang telah kita bahas di pembahasan hadis sohi maupun hadis hasan. Suatu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sohi maupun syarat hadis hasan. Yaitu apa? Tadi adalah bobot ittisalu sanad, kemudian ada mulailah, ada musyudud. Ketika ada suatu hadis tidak memenuhi lima syarat ini atau tidak memenuhi salah satu dari lima syarat ini, maka ia termasuk kategori hadis doif. Nah inilah beliau menjelaskan Al-Hafidhullah Asqalani menjelaskan penjelasan dari hadis doif. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, maka dapat kita simpulkan bahwa Pembagian hadis pertama adalah terbagi ke bagian dua bagian, hadis makbul dan hadis mardud. Nah, untuk makbul terbagi dua. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Untuk mardud yaitu hadis yang dhaif. Nah, untuk hadis yang sahih terbagi dua lagi. Sahih lidatihi kemudian sahih li Kemudian sama, untuk hasan pun terbagi dua. Hasan lidatihi kemudian Hasan ligorihi. Nah, apabila ada suatu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis Hasan atau hadis Hasan, maka ia termasuk hadis yang dhaif. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani melanjutkan wahadal kismu dan adapun bagian ini minal hasani dari hadis Hasan, maksudnya Hasan didatihi. Ini nah sekarang Al-Hafidh eh, Ibnu Hajar Asqalani hendak menjelaskan kehujahan hadis hasan. Tadi beliau menyinggung definisi hasan li, hadis hasan lidatihi dan hasan ligori. Sekarang al Hafid hendak menjelaskan kehujahan hadis hasan. Apakah bisa dijadikan hujah ketika seorang ulama berhujah dengan hadis hasan? Nah, beliau mengatakan wahadal kismuna adapun bagian ini min hasani dari hadis hasan, maksudnya hasan lidatihi, ini musyarikun menyertai lisahihi pada hadis sahih fil ihtijaji di dalam berhujjah bihi dengan hadis hasan. Nah, jawabannya bahwa hadis hasan khususnya lah hadis hasan lidatihi ini sama sama dengan hadis sahih yaitu sama-sama bisa jadikan hujjah hujjah baik itu untuk istidlal secara apa dalil maupun secara amalan. Jadi hujah ini bisa jadikan hujah secara istidlal maupun secara pengamalan. Jadi sama-sama antara hadis eh, Hasan dengan hadis Soi sama-sama bisa dijadikan hujah baik secara istidlal pencarian dalil pencarian dalil maupun secara pengamalan. Nah, inilah madhabnya jumhur ulama marus ulama. Nah, nah makanya kenapa kalian eh, hadis Hasan karena hadis hasan bisa sama-sama bisa dijadikan hujah sebagaimana hadis sahih, makanya beberapa ulama, sebagian ulama di dalam kitabnya dalam pembahasannya dalam pembicaraan pembahasan mereka, mereka memasukkan memasukkan hadis hasan ke dalam hadis sahih. Jadi mereka seakan-akan memasukkan bahwa hadis hasan ini masuk ke dalam kismu hadis sahih, ke dalam bagian hadis sahih. Jadi mereka tidak membedakan. Kenapa? Karena hadis hasan ini sama-sama bisa dijadikan hujah. Makanya mereka sebagian ulama, para a'imah, ada yang memasukkan hadis hasan ke dalam bagian hadis sohi karena berdasarkan sama-sama bisa dijadikan hujah. Namun ada perbedaannya. Perbedaannya itu wa ingkana walaupun ada apa hadis hasan itu dunahu di bawahnya hadis sohi walaupun hadis hasan ini secara tingkatan di bawahnya hadis sohi secara kekuatan, secara tingkatan di bawah hadis sohi. Juga selain itu hadis hasan ini wa musyabihun dan juga menyerupai apa hadis hasan lahu pada hadis sohi. Fin kisamihi di dalam pembagiannya hadis hasan ila marotibi ila marotiba pada beberapa tingkatan yang mana ba'duha sebagiannya tingkatan fauqa ba'din di atas tingkatan yang lain. Nah, sebagaimana hadis hasan sama-sama bisa dijadikan hujah sebagaimana hadis sahih, hadis hasan pun sama menyerupai seperti hadis sahih dalam pembagian. Di pembahasan sebelumnya, kita ketika kita membahas tentang hadis sahih, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa hadis sahih ada marotib, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sebagaimana hadis sahih, hadis hasan pun sama hadis Hasan pun ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Mana tingkatan yang satu ini di atas tingkatan yang lain. Nah, secara ringkasnya, untuk tingkatan hadis Hasan yang paling tinggi adalah hadis Hasan yang diikhtilafkan oleh para ulama mengenai kesohihan atau kehasanan hadis tersebut. Ketika ada ulama menilai sebuah hadis yang mana mereka berselisih, sebagian berpendapat bahwa hadis ini adalah sohi, sebagian berpendapat bahwa hadis ini adalah hasan, maka itulah tingkatan yang paling tinggi di antara tingkatan hadis hasan. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang mengkategorikan, memasukkan hadis tersebut sebagai hadis yang sohi. Makanya ia berada tingkatan yang paling tinggi di antara tingkatan hadis-hadis hasan. Nah, ini pembahasan nanti ada pembahasan tersendiri untuk tingkatan-tingkatan hadis hasan. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani tidak membahasnya dalam dalam kitabnya beliau Nuzhatun Nazar. Beliau hanya mengisyaratkan saja bahwa hadis hasan ini pun ada tingkatan-tingkatannya sebagaimana tingkatan-tingkatan di hadis sohi. Kemudian selanjutnya, nah di pembahasan selanjutnya beliau Al-Hafidh al, uh, eh, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala hendak menjelaskan definisi pengertian dari hadis sahih di goirihi. Nah ini. Dia mengatakan kasrati turukihi dan sebab banyaknya jalurnya hadis hasan jalur hadis atau jalur sanadnya hadis hasan maka yusohahu dinilai, dihukumi sohih apa hadis Hasan tersebut. Nah, ketika ada suatu hadis Hasan, utamanya adalah hadis Hasan lidatihi, kemudian ternyata hadis Hasan lidatihi ini ada banyak jalurnya, ada banyak jalur penguat, banyak jalur sanad penguat yang memperkuat terhadap hadis Hasan lidatihi tersebut. Nah, ketika ia ada faktor eksternal yang memperkuat pada hadis Hasan Lidati tersebut, maka hadis Hasan Lidati ini bisa naik tingkat jadi sohi. Si, sohinya adalah sohi ligoirihi. Makanya beliau mengatakan yusohahu. Nah, dihukumi sohi. Maksudnya apa? Dihukumi sohi dinilai sebagai hadis yang sohi ligoirihi. Bukan sohi lizati, tapi sohi ligoirihi ia sohi karena ada faktor lain ligoirihi karena ada faktor eksternal yang memperkuat terhadap hadis tersebut makanya naik derajat dari hasan jadi sohi namun sohinya adalah sohi ligori inilah definisi dari hadis sohi ligori yaitu suatu hadis yang hasan lizatihi namun diperkuat dengan jalur-jalur yang lain faktor penguat jalur sanat yang lain sehingga ia naik derajat jadi hasa uh, eh, jadi sohi ligori nah yang perlu kita perhatikan di sini beliau mengatakan wabika sloti turukihi banyaknya jalur. Nah, di sini para ulama setelah Al-Hafidh Ibn Hajar memberikan, memberikan penjelasan lebih rinci lagi. Nah, ini masih apa? Dibedakan kondisinya. Ketika ada suatu hadis yang hasan, kemudian ada faktor eksternal yang memperkuat terhadap hadis hasan tersebut, ini dilihat dulu. Faktor penguat ini apakah banyak jalurnya atau sanadnya, ataukah hanya satu jalur saja? Nah, kalau hanya satu jalur saja, wajah saja, satu wajah atau satu jalur saja yang memperkuat terhadap hadis Hasan ini, maka disyaratkan faktor atau jalur yang memperkuat ini harus sama derajatnya dengan hadis yang pertama, hadis Hasan tersebut, atau lebih baik. Jadi syaratnya kalau faktor penguat ini hanya satu jalur, maka disyaratkan musawian harus sama ka atau arjah atau ahsan lebih baik. Nah ini kalau jalurnya adalah hanya satu jalur maka disarankan harus sama derajatnya dengan hadis hasan tersebut atau lebih baik, lebih roji, lebih sohi. Nah ini kalau satu jalur maka bisa memperkuat menaikkan derajat hadis hasan tersebut jadi sohi ligori. Namun ini kalau satu jalur, tapi kalau jalurnya banyak lebih daripada satu. Nah, ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Hafidh. Wabika sroti turukihi. Nah, ini tidak disyaratkan harus sama atau lebih baik. Ketika jalur yang memperkuat ini banyak, maka boleh yang memperkuat ini derajatnya di bawah hadis Hasan tersebut. Yang derajatnya di bawah. Asalkan apa? Asalkan jalurnya harus sangat banyak. Harus jalurnya harus banyak, lebih daripada satu jalur. Nah, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Hafidh, wa bikasrati turukihi. Artinya apa? Ketika jalurnya banyak. Ketika jalurnya banyak, walaupun tingkatannya ini di bawah tingkatan hadis tersebut, yaitu hadis hasan, maka bisa menaikkan derajat hadis hasan tersebut jadi sohih ligorihi kalau jalurnya banyak. Namun kalau jalurnya hanya satu, ini para ulama menjelaskan disyaratkan harus musawiyan atau arjah yaitu sama derajatnya atau lebih tinggi. Kalau hanya satu jalur, tapi kalau jalurnya banyak, boleh. Boleh tingkatannya di bawah tingkatan hasan. Dengan catatan, yaitu selama doibnya ya, bukan doib yang syadid, bukan doib lemah yang parah. Kalau parah, nah ini ada pembahasan lagi lebih panjang lagi, lebih lebar lagi. Ulama ikhtilaf, apakah sebuah hadis yang diperkuat dengan jalur yang doaib, yang syadid, ini bisa memperkuat menaikkan derajat pada hadis tersebut atau tidak ada ikhtilaf. Jumhur ulama berpendapat tidak bisa menaikkan ketika doaibnya doaib syadid. Tapi sebagian ulama ini mengatakan boleh. Allahu a'lam. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau melanjutkan, "Wa inna dan sesungguhnya yuhkamu dihukumi lahu bagi hadis hasan lidatihi bisehati dengan sehah dengan sohi dihukumi dengan hadis sohi inda ta'addudit turuki ketika berbilangnya jalur berbilangnya jalur sanad Nah, sebuah hadis hasan lidati bisa naik derajat dihukumi sebagai hadis yang sohi di ketika jalurnya banyak. Ini maksudnya ketika faktor eksternal jalur penguat ini adalah ketika tingkatannya di bawah hadis Hasan. Namun kalau hanya satu jalur, ini disyaratkan harus musawiyan atau arjah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama setelah Al-Hafidh e, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, alasannya anna li surati al-majmu'ati karena sesungguhnya bagi kondisi terkumpulnya beberapa jalur as-suratul majmu'ah maksudnya kondisi gambaran atau kondisi terkumpulnya beberapa jalur sanad ini kuatan ada kekuatan memberikan kekuatan yang mana tajburu memperbaiki menambal apa kekuatan tersebut al qadro pada kadar pada kondisi alladhi yang kosuro kurang bihi sebab kadar tersebut atau dengan kadar tersebut sebab kadar tersebut apal doktoro wil hasan kodobitan kejelian perawi hadis hasan anrawi sohi dari perawi hadis sohi nah kenapa banyaknya jalur tersebut bisa menaikkan derajat hadis hasan jadi sohi ligorihi karena kondisi suatu jalur hadis yang banyak yang terkumpul yang memperkuat pada hadis tersebut ini memberikan efek, memberikan kekuatan. Yang mana kekuatan ini bisa menambal, bisa memperbaiki kekurangan dari perawi hadis Hasan uh, dibandingkan hadis perawi hadis Sohi. Ketika ada jalur yang memperkuat terhadap hadis Hasan tersebut, nah ini memberikan efek, memberikan kekuatan terhadap kekurangan yang ada pada perawi hadis Hasan. Nah, telah disinggung sebelumnya bahwa perbedaan antara perawi hadis Hasan dengan perawi hadis Sahih adalah apa? Masalah dobat. Untuk hadis Hasan, dobatnya adalah khofa, ringan, sedikit. Sedangkan perawi hadis Sahih adalah dobatnya adalah tamma. Nah, ketika kekurangan dari perawi hadis Hasan yaitu khofa dobat, ini bisa ditambal. Bisa diperbaiki, ditambal dengan kekuatan dari adanya faktor eksternal dari beberapa jalur sanad hadis yang lainnya memperkuat terhadap hadis tersebut. Nah, ini menambal kekurangan dari perawi hadis hasan yang hafal dobat dibandingkan dari perawi hadis sohih yang tamam dobat. Inilah alasan kenapa faktor eksternal, faktor jalur hadis-hadis yang lain yang di luar hadis tersebut bisa memperkuat menaikkan derajat hadis hasan lidatihi jadi sohih ligoirihi. Nah, wamin sama, wamin sama tak dan dari sanalah tutlaku dimutlakan apa asihatu kesohihan alal isnad di atas isnad alladhi yang apabila yakunu ada apa isnad hasanan dihukumi hasan lidatihi lau tafaroda seandaikan andaikan menyendiri apa sanad tersebut nah dihukumi secara mutlak sebagai sohi Ida dada ketika berbilang apa isna tersebut. Nah, ketika uh, ada suatu isnad hadis yang asalnya adalah hasan lidatihi ketika menyendiri, tidak didukung oleh faktor eksternal. Nah, kemudian ketika ia ternyata setelah diteliti ada faktor penguat, dada ternyata ada faktor jalur sanad yang lain yang banyak yang mendukung memperkuat terhadap hadis tersebut, maka di sanalah dapat dimutlakan menghukumi sohih terhadap hadis Hasan Didati tersebut, yaitu sohih ligoirihi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh al hafid Ibnu Hajar Asqalani. Nah, semua pembahasan yang telah kita bahas tadi, dari mulai pembahasan hadis sohih sampai hadis Hasan yang kita kajari ini, ini wahada dan adapun ini Nah, ini ini kembali maksudnya adalah al-hukmu bi hadisi sohihan au hasanan bil qat'i, yaitu menghukumi suatu hadis sohih atau menghukumi suatu hadis hasan itu haitsu di mana yan faridu menyendiri apa al wasfu penyipatan menyipatkan sebuah hadis sohih atau menyipatkan suatu hadis uh, hasan semua pembahasan yang telah kita bahas di sebelumnya dari mulai pembahasan hadis sohi sampai terakhir hadis hasan ini ketika penyipatannya adalah e, menyendiri maksudnya apa ketika ada seorang ulama atau ketika kita menghukumi sebuah hadis dengan hanya satu penyipatan saja satu sifat saja contohnya hadis ini adalah hadis yang sohih atau hadis ini adalah hadis yang hasan. Dia hanya dihukumi oleh satu sifat saja, satu hukum saja. Nah, maka ketentuannya adalah seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Ada hadis yang sohi didatihi, ada yang hadis sohi ligorihi, ada yang hasan didatihi, ada yang hasan ligorihi. Kemudian juga ada hadis yang baik ketika tidak memenuhi syarat hadis sohi atau hadis hasan. Kalau atau ketika Penyipatannya, penghukumannya hanya satu saja. Satu sifat, satu hukum saja. Itu sohi saja atau hasan saja. Nah, maksudnya apa? Ini berbeda. Kalau ada seorang ulama, a'imah, atau suatu hadis yang mana dihukumi dengan dua penyipatan, dua hukum. Seperti ungkapan hadis ini adalah hadis yang sohi hasan atau hasan sohi. Nah, ini satu hadis tapi dihukumi dua, dua sifat. Nah, untuk suatu hadis yang dihukumi dengan dua sifat, dua penyipatan hukum, ini ada pembahasan tersendiri. Punya ada kaidah atau pembahasan tersendiri yang berbeda dengan pembahasan yang telah kita bahas. Makanya beliau mengatakan wahada dan adapun ini maksudnya menghukumi suatu hadis dengan satu sifat saja, yaitu hadis ini sohih atau hasan. Ini hai di mana yang Faridu menyendiri apa al penyipatan menyipatkan suatu hadis menghukumi suatu hadis dengan satu hukum saja sohi saja atau hasan saja. Ketentuannya maka seperti yang telah kita bahas yang yang telah disinggung oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala. Nah, berbeda kalau ada suatu hadis dihukumi dengan dua sifat. Seperti hadis ini hadis ini adalah hadis yang Sohi hasan atau hasan Sohi maka itu ada pembahasan tersendiri nah ini akan dibahas oleh al hafidh ibnu hajar di pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita kaji di pertemuan selanjutnya demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf kekurangannya uh, Allahu a'lam bishawab sallallahu ala nabiyil amin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh